Berkata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, "Wa nuhibbu ashab Rasulillah wa ala alihi wa sallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa la nufarrid fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra min ahadin minhum." Kata Abu Ja'far, "Kami ahlu sunnah mencintai para sahabat." yakni para sahabat Rasulullah SAW. Wala nufrut tidak ifrat, tidak melampaui batas dalam mencintai salah seorang mereka. Wala natabarra dan tidak berlepas diri dari seorang pun dari mereka. Sudah disebutkan dan sudah dibacakan syarahnya sedikit yaitu dalil-dalil tentang keutamaan mereka para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Pertama dalam surat At-Taubah ayat 100. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah tegaskan radhiyallahu anhum. Allah ridha pada mereka, muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka. Yang kedua dalam surat Al-Fatah ayat 29. Di akhir surat Al-Fatah. Muhammadun Rasulullah Walladina ma'ahu. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah puji yang bersamanya. Walladina ma'ahu. Yang bersamanya dalam iman, yang bersamanya dalam perjuangan, dalam berdakwah, yang bersamanya dalam agama, yang bersamanya dalam jihad. Walladina ma'ahu Asyidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadla min Allah wa ridwana simahum fi wujuhi min athari sujud Dalika mathahum fi Taurat. Sudah ada permisalan mereka, keutamaan mereka di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil dan permisalan mereka dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu Fastaglava fastawa 'ala suqih. Seperti pohon yang tumbuh membesar batangnya semakin membesar, semakin membesar, akarnya menghunjam ke bumi dengan kokoh, tunasnya menjulang ke langit. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Mengagumkan penanamnya, membikin jengkel orang-orang kafir. Liyaghidha bihimul kuffar. Agar Allah membikin jengkel orang-orang kafir. Ini, Barakallahu fikum, menunjukkan bahwa Allah sengaja menjadikan mereka demikian hebatnya mulianya tingginya liyaghidha bihim al-kuffar agar orang-orang kafir jengkel pada mereka sehingga terlihat siapa yang jengkel pada mereka adalah orang-orang kafir dan siapa yang cinta mereka adalah kaum muslimin mukminin yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah tentang para sahabat. Yang ketiga, Hah? Enam. Ayat Allah dalam surat Al-Anfal. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasharu. Mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad. Dan itu jelas ketika turun ayat ini adalah muhajirin, tidak lain. Walladina awa wa nasaru dan yang mempersiapkan tempat dan menolong. Jelas ketika turun ayat ini yang dimaksud Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Haqqan. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 10 Allah katakan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna Memang tidak sama kata Allah. Orang yang beriman dan berjihad, berinfak dan berjihad sebelum fathu dan mereka yang beriman, berjihad, berinfak dan berjihad setelah fathu. Memang tidak sama yang lebih dulu beriman sabiqin al awalin ulaika a'zamu darajatan mereka lebih tinggi derajatnya daripada yang setelahnya tetapi ingat akhir ayatnya wa kullan wa'adallahu al-husna dan masing-masingnya kami janjikan al-husna ayat ini di samping menunjukkan keutamaan generasi pertama as-sabiqin al awalin para sahabat di golongan yang pertama yang beriman, berinfak dan berjihad min qablil fathi sebelum terjadinya Hudaybiyah, maka mereka Allah Mudaraja tinggi derajatnya. Tetapi ayat ini pun berarti menunjukkan adanya keutamaan mereka-mereka yang beriman, berinfak dan berjihad setelahnya. Karena disebutkan wa kullan wa'adallahu husna. Maka jangan meremehkan para sahabat seperti Khalid bin Walid. Jangan meremehkan para sahabat yang masuk Islam belakangan seperti Muawiyah, Abu Sufyan dan yang bersamanya Ikrimah, Ibn Abi Jahal. Siapa lagi? Mereka-mereka ini Allah katakan wa kullan wa'adallahu husna. Kalau dibandingkan dengan generasi pertama, generasi pertama lebih utama. Tetapi masing-masingnya kata Allah kami janjikan dengan jannah. Dalil berikutnya dalam surat Al-Hasyr Allah katakan bahwa fai pampasan perang itu dibagikan untuk tiga golongan. Untuk tiga golongan. Yang pertama lil fuqara il muhajirin. Untuk orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Yang diusir dari negeri mereka dan harta mereka. Yang hijrah ke Madinah. Yaitu sadiqun. Ulaika humus sadiqun. Golongan kedua untuk mereka-mereka alladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim yang mempersiapkan tempat dan menolong yang membantu mempersiapkan tempat untuk para muhajirin yang ikhlas dan ini adalah orang-orang ansar yang ketiga adalah alladzina ja'u min ba'dihim yang datang setelah mereka yang bukan muhajirin bukan ansar Berarti siapa mereka ini walladzina jauh min ba'dihim? Para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu dan terus setelahnya, setelahnya, setelah sampai hari ini, sampai hari kiamat. Syaratnya Allah katakan Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Yaitu yang mendoakan orang yang lebih dulu beriman. Berarti yang pantas diberi faid adalah mereka-mereka yang datang setelah muhajirin dan ansar dan mendoakan mereka. Dan berdoa, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا Ya Allah jangan jadikan di hati kami ada ghil, ada kedengkian pada orang yang beriman. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini tidak punya kedengkian pada orang beriman. Bahaya. Kalau punya kedengkian pada orang beriman apalagi mukminuna haqqan, orang beriman yang hakiki yang Allah berikan rekomendasi yaitu para sahabat Muhajirin dan Ansar, maka sangat mengerikan. Tunggu saja. Sebentar lagi dia akan kufur, akan sesat, menyimpang jauh kalau di hatinya ada kebencian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu semua sudah dibahas kemarin. Kemudian berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah menjelaskan wal maqsudu annahu naha man lahu sahbah akhiran an yasubba man lahu sahbah awalan. Sampai situ kan? setelah menyebutkan hadis yang sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi menyatakan la tasubbu ashabi jangan cerca sahabat-sahabatku fa in ahadakum law anfaqa mithla uhudin dahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu karena sesungguhnya siapapun di antara kalian, seorang pun di antara kalian berinfak segunung Uhud emas gak akan bisa menyamai takaran tangan mereka, bahkan tidak pula setengahnya. Akhwani a'azakumullah. <coughs> Sudah dibahas. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata seperti itu kepada sahabat yang masuk Islam setelah fathu kepada kepada seorang sahabat yang masuk Islam sebelum fathu memang layak sekali memang tidak sama seberapa perbedaannya ternyata perbedaannya sangat jauh sekali Rasulullah menyatakan kepada orang yang masuk Islam setelah fathu la tasubbu ashabi jangan kau cerca sahabat-sahabatku yang lebih dulu beriman generasi pertama yang anfaqu min qablil fathi wa qatal. Jangan cerca sahabat-sahabatku. Fa inna ahadakum karena sesungguhnya salah seorang kalian walaupun berinfak segunung Uhud emas nggak bisa menyamai mereka para sabiqin al awalin. Itu maknanya. Tidak ada kesimpulan berarti sahabat yang ditegur ini bukan sahabat. Karena Nabi menyatakan jangan cerca sahabatku, berarti dia bukan sahabat, bukan. Ya. Itu kesimpulan yang salah. Tapi maknanya, wahai sahabatku, jangan mencerca sahabatku yang lebih dulu beriman. Ini sahabat, ini sahabat. Ya. Buktinya, Rasulullah SAW memujinya dan menyatakannya dengan julukan yang sangat bagus, Saifullah. Saifullah, pedang-pedang Allah. Pedang dari salah satu dari pedang-pedang Allah. Saifun min suyufillah. Wal maqsudu annahu naha man lahu suhbah akhiran an yasubba man lahu suhbah awalan. Maksud dari hadis itu adalah Nabi melarang orang yang memiliki suhbah belakangan untuk mencerca yang memiliki sulbah suhbah lebih dulu, yang memiliki persahabat lebih dulu limtiyazihim anhum karena mereka memiliki keistimewaan minus sohbah keistimewaan persahabatan bima la yumkin an yushrikuhum fi di mana generasi pertama ini nggak bisa disaingi, nggak bisa ditandingi keutamaan sohbahnya. Hatta law anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dahaba. Walaupun mereka berinfak segunung Uhud emas. Belum bisa menyamai keutamaan generasi pertama. Ma balagha mudda ahadihim. Wala nasifahu. Tidak bisa mencapai takaran mereka. Bahkan gak bisa pula setengahnya. Faida kana hadha halul ladina aslamu ba'dal Hudaybiyah. Kalau demikian keadaan mereka yang masuk Islam setelah Hudaybiyah nggak bisa menyaingi generasi pertama, Wa in kana qabla fathi Makkah walaupun sebelum Fatu Mekah. Karena beliau sahabat yang mulia ini Khalid bin Walid masuk Islam sebelum Fatu Mekah. Setelah Hudaybiyah, sebelum Fathu. Fakaifa hala man laisa fakaifa halu man laisa min as-sahabati bihal. Kalau demikian perbedaannya antara yang masuk Islam setelah Hudaybiyah walaupun sebelum fatah. Apalagi yang bukan sahabat sama sekali. Yang tak tidak memiliki sohbah. Wa kanu akthar min alf wa arba'imi'ah. Uh, radhiyallahu taala anhum semoga Allah meridai mereka. Adapun ayat yang berbicara tentang generasi pertama, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar ila akhirih. Humul ladina anfaqu min qabli al-fath wa qatalu sabiqin al-awwalin tafsirnya siapa mereka adapun dalam ayatnya dijelaskan muhajirin wal ansar minal muhajirin wal ansar adapun definisinya kata para ulama sabiqun al-awwalun adalah man anfaqu min qablil fathi wa qatalu siapa yang berinfak dan berjihad sebelum Hudaybiyah Berarti siapa mereka? Lebih tegas lagi. Mereka adalah ahlu bay'atir rudwan. Yang berbayat di bawah pohon. Pada kejadian Hudaybiyah. Maka itu semua sabiqun al-awwalun. Adapun yang masuk Islam setelahnya tidak mengalami kesempatan berbayat di bawah pohon itu, maka mereka bukan sabiqin al-awwalin Berapa jumlahnya? Wa kanu aktsar min 1400. Mereka jumlahnya 1400 lebih. 1400 orang lebih. Di sana ada muhajirin, di sana ada ansar. Di sana ada khulafa al-arba'ah. Di sana ada al-ashrah al mubashirin bil jannah. Di sana ada mereka-mereka yang Rasulullah SAW menyatakan fil jannah ila akhirih. Qila, ada yang berkata, Inna sabiqin al-awwalin man salla ila al-qiblatain. Ada yang berkata, bahwa sabiqin al-awwalin adalah yang sempat sholat di dua kiblat. Berarti generasi yang pertama banget ketika kiblat masih ke Mekah. Uh, ketika kiblat masih Baitul Maqdis. Wahada dhaif. Ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Yang berarti banyak sahabat yang tidak dianggap sahabat kenal awalin. Karena berarti batas akhirnya kapan? Kalau dikatakan generasi pertama sahabat kenal awalun adalah yang sempat sholat di dua kiblat Berarti batas akhirnya adalah ketika turun ayat fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Begitu turun ayat hadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Maka yang masuk Islam setengahnya setelahnya tidak pernah mengalami kiblat yang pertama. Langsung ke kiblat yang kedua yaitu Mekah, Masjidil Haram, Ka'bah al musharrafah Berarti bukan sampai kenal awal ini. Ada qaulun Ini pendapat yang lemah. Faina salat shalah ila al-qiblatil mansukhah laisa bimujarradihi fadilah. Karena salat ke kiblat yang pertama yang sudah dibatalkan, dimansuhkan yaitu Baitul Maqdis, maka itu bukan keutamaan. Bukan keutamaan. Lianna nasakh laisa min fi'lihim. Karena dibatalkannya hukum bukan dari perbuatan mereka para sahabat. Mengapa para sahabat yang datang belakangan kiblat sudah ke Mekah? Kenapa disalahkan? Kamu nggak dapat keutamaan karena nggak sempat sholat menghadap Mekah, ah, menghadap Baitul Maqdis. Lo apa keutamaannya? Dan yang memansuhkan bukan mereka. Allah yang memansuhkan. Maka ini bukan satu kelebihan bagi yang ikut bukan satu kekurangan bagi yang tidak sempat. Baik. Walam yadullu ala tafdil bihi dalilun syar'i dan tidak ada pula dalil-dalil yang syar'i yang menunjukkan keutamaan salat ke Baitul Maqdis atau salat ke kiblat pertama. Tidak ada. Apakah ada riwayat keutamaan? Tidak ada. Bahkan mansuhah maknanya dibatalkan. Berarti Allah lebih menginginkan untuk kiblatnya ke Mekah. Sehingga Allah batalkan kiblat pertama. Bahkan kiblat pertama adalah kiblat yang dipakai atau yang dilakukan oleh ahlul kitab Yahudi. Apakah itu sebuah keutamaan? Ya, tidak. Baik. Pertanyaannya sekarang dibalik. Kalau Baitul Ridwan, Hudaybiyah, apakah punya keutamaan? Oh iya, Iya dengan tegas. Keutamaan besar, bukan hanya keutamaan. Keutamaan yang sangat besar. Mengapa? Satu, Allah sebut ke dalam Al-Quran dengan kalimat Laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta syajarah. Allah sungguh telah ridha kepada mereka di bawah, berbayat di bawah pohon. Itu dalam Quran dengan lam dan qad yang dua-duanya berfungsi taukid. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh Allah telah ridha kepada mereka. Berarti semua ahli bayat ridwan mardiyun, diridhai oleh Allah SWT dengan nas Al-Qur'an. Yang kedua, hadis yang juga sahih di dalam kitab-kitab sahih dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, La yadkhulun nar. Ahadun baya'a tahta syajara. Saya ulangi, ringkas, mudah dihafal, mudah dicatat. La yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajara. Enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbayat di bawah pohon. Ini keutamaan besar. Keutamaan yang sangat besar. Sehingga wajar kalau memiliki keutamaan. Ini generasi pertama. Sabiqunal awalun Adapun yang kedua kata Allah la yastawi minkum tidak sama kata Allah. Man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama yang masuk Islam berinfak berjihad sebelum fathu sebelum Hudaybiyah ulaika a'zamu darajatan, lebih tinggi derajatnya daripada yang beriman, berinfak, berjihad setelah fathu. Itu kata Allah. Tapi jangan menjadikan cercaan kepada para sahabat yang masuk Islam setelah Hudaybiyah. Karena mereka memiliki keutamaan lain yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Paling sedikit sohbah. Apa sohbah? Persahabatan dengan Nabi. Berjihad bersama Nabi. Berinfak berjuang bersama Nabi. Itu sudah keutamaan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun setelahnya. Baik. Ditambah lagi dengan akhir ayat tadi, wa kullan wa'adallahul husna. Masing-masingnya kami janjikan al-husna. Qala Kama dalat tafdil bisadqi sadqi ila al-infaq wal jihad. Berarti berbeda dengan masalah mereka yang lebih dulu berinfak dan berjihad dan mubayah berbayat di bawah pohon alatika tahta syajarah yang di bawah pohon itu semua memiliki keutamaan infaknya jihadnya perjuangannya bersama nabi bayatnya semuanya memiliki fadilah wa amma ma yurwa pun yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang yang mana saja kalian ikuti kalian dapat hidayah ini hadisnya baif maudhu sehingga walaupun ahli sunnah mengajarkan prinsip akidah usul yaitu keutamaan para sahabat memuliakan para sahabat tetapi tidak dengan hadis dhaif. Ya, Alhamdulillah. Tidak memakai hadis dhaif. pun yang menyatakan ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang. Kamu ikuti yang mana saja kalian terbimbing dengan hidayah. Ini keliru. Ya, ini keliru. Yang jadi hujjah adalah ijma' para sahabat, kesepakatan mereka. Adapun kalau mereka bukan sepakat atau tidak sepakat, maka tidak ada seorang pun yang dianggap sebagai hujjah. Ucapan sahabat yang ini dalil, ucapan sahabat itu dalil, tidak. Tetapi kalau sepakat, hujjah. Adapun ketika tidak sepakat, maka kita harus mencari yang lebih dekat pada Quran dan Sunnah. Yang lebih dekat kepada dalil. Karena sahabat manusia, bukan Rasul bukan Nabi. Fahuwa Qala al-Bazzar, hadha hadithun la yasah. Ini kata al-Bazzar hadis yang tidak sahih. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaysa huwa fi kutubil mu'tamadah. Bahkan hadis ini nggak ada di dalam kitab-kitab hadis yang mu'tamad yang teranggap. Tidak ada. Bahkan Al-Muhaqqiq <clears throat> Hafizahullah Ta'ala Syekh Yasin yang memberikan takrij pada kitab ini menyatakan bahkan maudhu' maudhu' artinya palsu Nah. Wafi sahih Muslim. Di dalam sahih Muslim. Dari Jabir qal, qila li Aisyah, dikatakan pada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna nasan yatanawaluna ashab Rasulullah SAW hatta Abu Bakr wa Umar." Ada yang lapor kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin. Sesungguhnya manusia banyak mencerca para sahabat bahkan Abu Bakar wa Umar Bagaimana ini? Ya, ini di masa-masa munculnya khawarij dan munculnya syiah rafidah. Dilaporkan kepada Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW yang mulia, Aisyah radhiyallahu taala anha. Inna nasan yatanawalu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta Abu Bakr wa Umar. Sesungguhnya sebagian manusia mencerca para sahabat sampai Abu Bakar wa Umar. Apa jawaban Aisyah? Qalat, beliau berkata, "Wa ma ta'jabuna min hadha? In qata anhumul 'amal, fa ahabba Allah an la yaqta' anhumul ajr." Mengapa kalian heran? Mereka sudah putus amalannya. Dan dengan wafatnya mereka sudah tidak beramal lagi. Tetapi Allah menginginkan agar mereka terus dapat pahala. Ini jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha. <clears throat> Wa ma ta'jabuna min hadha? Apa yang kalian herankan? Karena sesungguhnya Allah menghendaki agar mereka terus mendapatkan pahala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Walaupun di sini disebutkan fi sahihi Muslim Al-Muhaqqiq Syekh Yasin menyatakan, hafizahullahu taala wa jazahullahu khaira, bahwa hadis ini lam yukhrijhu muslimun. Tidak dikeluarkan oleh muslim dalam sahihnya. Keliru beliau menyatakan sahih muslim. Dan ini kesalahan <laughs> didahului oleh Syekhul Islam juga dalam al minhaj tetapi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Baghdadi dalam tarikhnya. Bukan dalam Sahih Muslim. Bahkan memiliki kelemahan. Demikianlah. Ya, barakallahu fikum manusia. Kadang-kadang tergelincir rahimahumullah wa ghafarallahu lahum jami'an. Semoga Allah memberikan ampunan pada mereka dan maafnya pada mereka. Tetapi al mana yang dikandung di dalam ucapan ini hak apa itu? Walaupun mereka telah wafat, tapi pahalanya terus mengalir. Pahalanya terus mengalir. Hasan al-Basri rahimahullah ketika disampaikan kepadanya si fulan menceritakan kejelekanmu. Dia datangi rumahnya dengan membawa sepiring korma. Hadiah untuknya. Apa ini? Hadiah untukmu maaf, aku tidak bisa membalas lebih dari ini kebaikanmu. Kebaikan apa? Dia bawakan riwayat bahwa tidaklah seseorang menggibahi seseorang kecuali pahala dia diberikan kepada orang yang digibahinya. Berarti engkau memberikan hadiah kepadaku, pahala. Aku nggak bisa membalasnya kecuali dengan korma ini. Bisa dibayangkan bagaimana Abu Bakar wa Umar yang kaum Syiah Rafidhah hampir setiap saat setiap memulai pembicaraan khutbatul hajahnya bukan dengan innal hamdalillah, khutbatul hajahnya dengan laknat. Allahumma la'an. Semoga Allah la'nat Umar, la'nat Abu Bakar, semoga dilaknat Aisyah, semoga dilaknat. Itu di mulut mereka seperti dikir. Kirim. Terus mereka dapat pahala. Para sahabat yang dicerca mendapatkan pahala. Sekian amalan-amalannya sudah besar. Pahalanya sudah sangat tinggi. Berjuang bersama Rasulullah. Berjihad bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Wa radiyallahu anhum. Plus. Bertambah lagi sekian pahala. Ini pahala siapa? <laughs> Ini apa ini? Karena engkau dicerca oleh mereka, engkau mendapatkan pahalanya. <laughs> Wa ma min dalik. Apa yang kalian herankan? Mereka terputus amalannya, sudah tidak beramal lagi, tetapi Allah ingin agar mereka terus mendapatkan pahala. Sampai sekarang masih dicerca, sampai sekarang mereka masih dapat pahala. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum. Warab Nubattah biisnadin sahih. An Ibni Umar. Ibnu Battah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar. Qala la tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kalian cerca sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Falama qama ahadihim sa'atan. Yani ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairun min amali ahadikum arba'ina sana. Kata Abdullah bin Umar, jangan kalian cerca para sahabat sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena sesungguhnya kedudukan mereka bersama Nabi sesaat saja itu sudah lebih baik dari amalan kalian 40 tahun. Demikian pula diriwayatkan oleh Waqi' Dalam riwayat Waqi' gurunya Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan khairun min ibadati ahadikum umrahu lebih baik dari amalanmu seumur hidupmu. Kebersamaan mereka bersama Nabi sesaat saja. Itu lebih baik daripada amalan kalian 40 hari, bahkan dalam riwayat seumur hidupmu. Lebih baik dari amalanmu seumur hidup Dan ini sahih riwayatnya dari Abdullah bin Umar. Akhwani fid din, a'azakumullah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad di dalam Fadail Sahabah, keutamaan-keutamaan para sahabat. Wa fi sahihain dan juga disebutkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan juga disebutkan dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhum Anna Rasulullah SAW qal bahwa Nabi pernah bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Ini sudah sangat tegas dan jelas. Hadisnya sangat sahih di dalam kitab yang tersahih setelah Al-Qur'an. Yaitu Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim. Bahwa Nabi menyatakan khairun nas karni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Beberapa lahat menyebutkan khairul Kurun karni. Dan itu tidak tepat. Yang sahih bukan khairul Kurun tetapi khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Generasiku kata Nabi alaihi Wasallam tentunya para sahabat radhiyallahu alaihim majmuhin. Yang berikutnya berarti para tabi'in. Yang berikutnya lagi berarti tabi'it tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Berkata Imran Ibn Husain, "Fala adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini atau thalatha." Aku tidak tahu apakah menyebut setelah zamannya dua generasi atau tiga generasi. Apakah menyebutnya hanya dua khairun nas karni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum dua kali atau tiga kali aku tidak ingat atau mengucapkan khairun nas qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum demikian kata beliau la adri aku tidak tahu apakah menyebut setelah generasi beliau sendiri menyebut dua generasi atau tiga generasi al muhim hadis ini menunjukkan bahwa seutama-utama manusia, sebaik-baik manusia adalah para sahabat. Baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Menurun, menurun, menurun. Keraguan Imran bin Husain tidak merusak kesahihan hadis. Tidak merusak kesahihan hadis. Karena secara sanad dia sahih. Secara makna tidak berpengaruh dua atau tiga Barakallahu fikum. Wa qad thabata fi sahih Muslim an Jabir. Demikian pula telah sabit riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahihnya dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Yang sudah kita bacakan tadi keutamaan mereka para sahabat generasi pertama yang sempat berbayat di Hudaybiyah di bawah pohon yang dijuluki dengan Bayatul Ridwan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Adapun kalau mereka membahas tentang kesalahan-kesalahan sahabat atau mencari-cari kesalahan sahabat, bisa jadi akan didapat. Bisa jadi akan didapat. Namanya manusia, kadang keliru, kadang alfa, kadang lupa, kadang emosi. Kadang emosi sesaat kemudian menyesal. Maka ingatlah kita tidak boleh tajassus terhadap seluruh kaum mukminin apalagi kepada para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha wala tajassasu jangan kalian tajassus mencari-cari menyelidiki kesalahan orang lain. Dan jangan ghibah menceritakan kejelekan orang lain. Karena sesungguhnya kalian nggak akan tega memakan daging bangkai saudaranya. Fakarihtumu. Kalian pasti nggak akan suka. Dan itu busuknya, jijiknya sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Artinya orang tidak suka, jijik. Ketika seorang sahabat mengaku berzina, ya Rasulullah zina itu, ya Rasulullah zina itu, sampai bersumpah empat kali, maka Nabi menyatakan apakah dia gila? Tidak ya Rasulullah. Dia orang yang paling cerdas di kalangan kami. Apakah dia begini, apakah dia begitu? Ditanya-tanya-tanya, ternyata tidak ada alasan untuk tidak menerima sumpahnya. Maka dirajam. Begitu dirajam, Selesai perajaman, ada seorang yang menyatakan, lihat akibatnya. Sudah Allah tutupi kebusukannya, keburukannya. Dia buka sendiri di hadapan Rasulullah. Lihat. Akhirnya dia dilempari seperti anjing kurap atau anjing kudis dan seterusnya. Dicerca. Rasulullah SAW tahu. Ketika melihat bangkai keledai di sebuah lembah, Rasulullah memanggil, Aina fulan wa fulan. Dua orang. Aina fulan wa fulan? Jawab ana ya Rasulullah. Inzila. Fakula min hadhihi al jifa Turunlah kamu berdua, makan bangkai itu. Dua orang tadi terheran-heran. Dan kemudian bertanya dengan sangat sopan. Ya Rasulullah. Ayuk kalau hada? Ya Rasulullah, apakah halal dimakan bangkai yang busuk ini? Ayuk kalau hada? Apakah dimakan? Apakah boleh dimakan? Barangkali betul-betul perintah. Kata Nabi, sungguh apa yang telah ucap kau ucapkan tentang sahabatku tadi itu lebih busuk daripada bangkai itu tadi. Apa yang kamu makan tadi, apa yang kamu bicarakan tadi tentang sahabatmu lebih busuk, lebih jelek. Au kama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh demi Allah, dia sekarang sudah berenang-renang di sungai Jannah atau dalam riwayat, sungguh kalau dibagikan taubatnya untuk seluruh penduduk Madinah, lawasi'atuhum. Kalau taubatnya itu dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Sangat hebatnya. Taubatnya kalau dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah akan mencukupi. Oh, kama qala fi riwayah barakallahu fikum Rasulullah SAW melarang untuk menceritakan kejelekan-kejelekan mereka. Dan para sahabat, ridwanullah alaihi majma'in, kalaupun ada ketergelinciran, kalaupun ada kesalahan, biasanya mereka adalah orang-orang yang cepat taubat. Cepat taubat. Yang menyatakan kepada Bilal dengan panggilan, Yabdal Aswad, wahai anak budak hitam. Rasulullah SAW marah. Segera dia taubat Ketika Rasul mengatakan fika jahiliyah, padamu ada ada jahiliyah, ada sifat jahiliyah. Dia menyatakan kepada Bilal meminta maaf dan menyatakan injak kepalaku wahai Bilal agar aku yakin engkau lebih mulia dariku. Demikian pula sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, afatanun an? Apakah engkau akan menjadi tukang fitnah? Itu pun jelas taubatnya memperbaiki amalan ibadahnya, beristighfar kepada Allah Taala, menyesal. Demikian pula sahabat Usama Ibnu Zaid yang membunuh orang kafir dalam perang dalam keadaan sudah mengucapkan la ilaha illallah itu kesalahan besar. Tetapi penyesalannya jangan kalian ragukan. Sangat-sangat menyesal dan terus menyesal Sampai seakan-akan dia berkata kalau saja aku masuk Islamnya sebelum kejadian ini. Sehingga aku tidak mengalami kesalahan ini. Sampai seperti itu dia khawatir. Maka barakallahu fikum. Kalau mau dicari kesalahan-kesalahan para sahabat akan didapat. Karena mereka manusia. Tetapi tidakkah kalian tahu kalau mereka beristighfar? Tidakkah kalian tahu kalau mereka bertaubat? Tidakkah kalian tahu bahwa mereka pasti Diterima taubatnya dan pasti diampuni. Ustaz bilang pasti, "Na'am." Karena yang bilang bukan saya. Yang bilang Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dalam surat Taubah ayat 117. Laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Kata Allah, sungguh Allah telah menerima taubatnya Nabi dan muhajirin dan ansar yang mengikuti Nabi di saat-saat sulit dalam peperangan-peperangan jihad Bisa bilillah. Kesalahan-kesalahan tadi hanya riak-riak dalam gelombang besar. Hanya riak-riak kecil dalam gelombang besar amalan soleh mereka, jihadnya, perjuangannya, dakwahnya, imannya, Sohbahnya, pembelaannya terhadap Nabi. Mereka menjadi tameng-tameng hidup di hadapan Rasulullah SAW. Biar pedang-pedang musuh mengenai dadanya daripada mengenai Rasulullah. Demikian para sahabat. Apakah itu gak ada nilainya? Apakah itu tidak ada nilainya? Dan tidak ada sama sekali ketika dibandingkan dengan kesalahannya. Astagfirullah. Justru kesalahan tadi akan tertutup dengan sekian banyak amal salehnya. Apalagi seperti Abu Bakar wa Umar. Wa Uthman wa Ali. Wa asr al-mubashirun bil jannah. radhiyallahu ta'ala anhum. Yang selalu bersama Rasulullah SAW dalam sekian perjuangan. Peperangan, jihad. Selalu bersama Nabi SAW. Dan selalu berdekat Nabi SAW. Demikian pula Allah yang menyatakan bahwa mereka akan diampuni dengan ayat yang kemarin atau ayat yang disebutkan di sini yaitu surat Al-Fatah 29 di akhir ayatnya wa'adallahu alladziina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima kami akan janjikan untuk mereka maghfiratan wa ajran 'azima sudah dipuji di awalnya Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu ila akhirih dan di akhirnya wa'adallahu alladzina amanu minhum Allah janjikan untuk orang-orang beriman itu dari kalangan mereka itu maghfiratan ampunan Ikhwani fi din azakumullah alladzina taba'uhum fi sa'atil 'ushrah yang ikut dalam saat-saat sulit contohnya perang Badar di mana kaum muslimin 300, mereka seribu, Dalam keadaan jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Demikian pula perang-perang berikutnya. Maka Allah katakan kepada ahli Badr, "If'alu ma syi'tum wa lakum." Berbuatlah semau kalian. Allah sudah ampuni kalian. Artinya Allah Subhanahu wa bukan membebaskan mereka dari syariat tidak sama sekali. Tidak ada seorang ulama pun yang memahami seperti itu. Tapi maknanya Allah tahu bahwa mereka orang-orang beriman, kesalahannya, kekeliruannya, ketergelincirannya Allah sudah jamin dengan ampunan. Silahkan. Kami sudah ampuni kalian. Walaqad sadaqa Abdullah ibn Mas'ud dan sungguh sangat benar ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika mensifati para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah nazara fi qulubil ibad, fa wajada qalba Muhammadin khayra qulubil ibad, fastafahu li nafsihi." Sesungguhnya Allah melihat hati-hati para hamba. Kemudian Allah mendapati hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati para hamba. Maka Allah pilih untuk dirinya wabta'athahu birisalatih maka Allah utus sebagai rasulnya thumma nawara kemudian Allah melihat lagi hati-hati para hamba maka didapati <laughs> quluba ashabihi hati-hati para sahabatnya khaira qulubil ibad adalah sebaik-baik hati para hamba faja'alahum uzara nabiyih maka mereka Allah pilih menjadi wuzara pendukung-pendukung nabinya. Yuqatiluna fi dinih. Berperang membela agamanya. Famara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka siapa atau apa yang dilihat oleh kaum muslimin itu sebagai kebaikan, maka dia di sisi Allah kebaikan. Famarahu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi' dan apa yang dilihat oleh mereka sebagai kejelekan maka itu sebagai kejelekan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa para sahabat itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Masuk Islam menjadi sahabat itu bukan kebetulan. Ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah kalau saja yang menjadi sahabat-sahabat Rasulullah bukan mereka, naudzubillah. Mungkin Rasulullah SAW ditinggal sendiri. Mereka lari tunggang langgang. Alhamdulillah. Sebagaimana kejadian di dalam perang apa? Alhamdulillah. Perang Hunain. Wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum Ingatlah perang Hunain kata Allah. Ketika kalian kagum dengan banyaknya jumlah pasukan kalian, ternyata nggak bermanfaat. Ketika sampai di satu tempat yang namanya Hunain, di antara dua bukit, musuh dari bukit kanan dan kiri memerangi mereka dengan panah-panah mereka, tombak-tombak mereka, bagaikan hujan bubar. Siapa sisanya? Para sahabat yang pertama sabiqin al awalin, muhajirin wal ansar. Bukan yang mimba wa qatalu. Mereka belum pemasuk Islam. Atau mereka dalam keadaan sebagian bersama Nabi. Tetapi mereka para mu'allaf ini tadi lari mereka. Walhamdulillah Allah pilihkan muhajirin dan ansar orang-orang hebat. Ya. Nabi mengatakan pada Abdullah bin Abbas panggil mereka atau Abbas wallahu alam. Bukan Abdullah bin Abbas, Abbasnya Abbas bin Abdul Muttalib. Maka yang dipanggil yal muhajirin, yal ansar, ya man baya'a tahta syajara. Dan mereka yang kumpul dan mereka yang berperang menang. Jumlah yang sekian besarnya kata Allah lam tughni ankum syai'a. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan masalah mereka begini dan mereka beriku. Mereka baru. Orang-orang yang baru. Yang hudatha'u ahdin bikufr. Tapi mereka memiliki keutamaan di atas kalian. Di atas kita muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah. Demikian keadaan keutamaan mereka berbeda-beda. <laughs> Tetapi jangan sekali-kali kita menganggap bahwa kita lebih baik dari mereka. Yang lari tadi. Yang menjauh tadi. Hati-hati. Belum tentu kalian bisa lebih baik dari mereka. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keadaan mereka para sahabat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan satu kebetulan, tapi dipilih. Orang-orang pilihan. Maka kalau mereka melihat sepakat sebagai kebaikan, maka itu kebaikan di sisi Allah. Kalau mereka sepakat bahwa itu jelek, maka itu kejelekan di sisi Allah. Ini isyarat dari Abdullah bin Mas'ud untuk berpegang dengan ijma' Berpegang dengan kesepakatan para sahabat. Maka kelanjutan ucapan Abdullah bin Mas'ud adalah qad ra'a ashabu Muhammadin jami'an an yastakhlifu Abu Bakrin dan mereka semuanya sudah sepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Maka itu indallahi hasan. Iya kan? Karena itu kesepakatan mereka. Apakah kalian mau menyalahkan mereka seluruhnya? Kata Asauri, Imam Asauri rahimahullah, siapa yang menganggap Abu Bakar tidak pantas menjadi khalifah, berarti dia telah menyalahkan seluruh para sahabat. Menyalahkan muhajirin, menyalahkan ansar, menyalahkan pengikut perang badar, menyalahkan yang berbayat di bawah pohon, menyalahkan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan 12 ribu para sahabat. Apa akhir ucapan As-Sauri rahimahullah? Wala ara an yartafi'a ma'a hadha 'amalun ila sama dan sungguh aku menduga amalannya enggak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku menduga amalan dia enggak akan diterima di sisi Allah karena menyalahkan orang-orang baik. Menyalahkan orang-orang yang beriman, menyalahkan seluruhnya. Karena mereka telah sepakat. Memilih Abu Bakar. Maka kalau kalian wahai Syiah Rafidah menyalahkan Abu Bakar itu menyalahkan dan mengatakan Abu Bakar tidak patah jadi khalifah, berarti kalian menyalahkan seluruh para sahabat, muhajirin wal ansar, wa ahlul bait.